Mereka ikut makan pesta-pesta bersama orang-orang yang bohong, Ikut duduk-dudukan di tempat-tempat dengan orang yang zalim di bawah naungan satu atap rumah. Karena itu mereka terkutuk. Walau mereka tidak menindakkan kejahatan. Saudara sekarang sekarang tidak kurang ulama yang duduk pesta pora dengan kaum durjana dan kaum fasik. Ini harus dicegah. Dai harus mendakwah kepada orang yang harus berdakwah. Ini namanya spiller menyeleweng. Ini namanya adalah spiller yang disuap. Disuap dengan sepiring nasi atau sepiring bistik. Ini rusak. Karena itu dakwah harus diintensifkan. Kapan saja. Selama dunia ini masih ada kejahatan dan masih ada orang-orang yang suka mengerjakan kejahatan. Dakwah tidak boleh surut. Jumlah yang berdakwah harus lebih, tidak minus. Bertambah tidak berkurang. Contoh Bani Israel cukup bagi kita umat Muhammad SAW. Ayat lain berbunyi, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami Allah turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh setiap makhluk yang dapat melaknatnya Saudara-saudara, apa sebab ini semua dunia akan melaknat manusia-manusia yang kata Allah Subhanahu taala menyembunyikan kebenaran Ke menyembunyikan apa yang telah kita ketahui bahwa Quran melarang atau takut kita utarakan itu karena satu dan lain sebab yang sifatnya material atau sifatnya spiritual seorang mubaligh takut dimurkai oleh pejabat seorang mubaligh karena ingin mendapatkan sesuatu dia menyembunyikan kebenaran akan dikutuk oleh Allah dan akan dikutuk oleh seluruh makhluk yang bisa berlapang kata-kata kutukan. Ini ancaman yang paling berat yang pernah saya dengar terhadap manusia yang beriman, yang mengerti kebenaran. Karena itu kami berdakwah. Dan karena itu kami harus tetap berdakwah. Dan saudara pun tidak akan dilepaskan dari tanggung jawab berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan atas namaku Wahai kaum muslimin Walau berupa satu ayat Cukup Kamu jangan mati kalau belum berdakwah Skopnya Saudara pilih sendiri Yang sesuai dengan Iklim yang saudara hidupi Kalau perlu saudara berdakwah di rumah tangga Pada anak Istri Cucu saudara sendiri Kalau bisa lebih daripada skop itu ke tetangga yang paling dekat. Kalau bisa sekampung, kewajiban dakwah tidak akan lepas daripada saudara. Selama saudara mengatakan wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Selama saudara ikrar lima kali tiap hari dalam sholat berupa doa iftitah wajah wajhiya ini wajah wajhiya maka saudara tidak dilepaskan dari tanggung jawab ini. Saudara tidak dikasih kesempatan untuk melihat mongkar, lalu saudara bungkam. Sebagaimana yang disindirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syaitan akhras. Orang yang melihat kejahatan dan mongkar lalu dia diam. Orang ini diumpamakan sebagai setan yang bisu. Siapa mau digelar begitu saudara-saudara? Siapa di antara orang yang waras pikirannya? Yang utuh imannya mau digelar begini. Nauzubillah. Gelaran yang paling jelek kalau seorang manusia dikatakan setan bisu. Saudara-saudara, inilah masalah. Karena itu pergaulan dan keadaan sekarang di dunia membagi umat manusia ini kepada dua. La kafir mutlak dan mukmin mutlak. Cuma di antara dua ini ada yang mukmin pasif. Ini tidak dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tidak diberi tempat oleh Islam. So, dunia sekarang perjuangan, pergolakan. Saudara mengerti atau tidak mengerti itu bukan meredakan suasana. Kalau saya tidak tahu bahwa dunia ada perjuangan ideologi, Apakah berarti perjuangan ideologi ini dianggap tidak ada? Kalau seorang buta tidak melihat matahari, apa harus dia harus dia mengatakan bahwa matahari tidak terbit? Hanya di mata si buta ini matahari tidak terbit. Tapi mata jagat raya ini matahari terbit. Kalau orang atau umat seperti umat Islam di Indonesia misalnya, tidak mengerti bahwa di dunia internasional sekarang ini bergolak untuk jepit Islam, untuk mendeskreditkan Islam, untuk membacok Islam dari kanan dan kiri. Kalau dia tidak tahu, bukan berarti ini tidak ada. Ini berjalan pesat. Cuma sekarang di mana saudara menempatkan diri? Di kalangan mubaligh yang aktif apa muslim yang pasif? Saudara akan, akan ketemu di dunia ini dengan tiga macam muslim. Bukan satu macam, tiga macam muslim asli, muslim yang berumuran maksiat dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki berlumuran maksiat muslim semacam ini harus kita tegur dan muslim apatis lupa muslim ini mesti kita sedarkan dengan bermacam-macam suntik menurut dosisnya obat yang pasti masuk di dalam tubuh dan jiwanya orang ini dan muslim pejuang. Ini harus kita rangkul sebagai kawan. Kita ikat sebagai kita mengikat mata rantai yang indah. Namanya ikatan kaum doa. Ini manusia-manusia yang mengikhlaskan diri untuk Allah dan Rasul. Kaum kafir juga. Kafir yang gigih. Seperti Zionis internasional. Ini tidak ada satu Zionis yang pasti dan dengan segala cara mereka menyampaikan apa yang diorang punya mau. Mereka bisa taklukkan Amerika ini karena diorang punya ideologi sudah tidak pandang cara. Sudah betul-betul machiavellianis. Untuk tujuan segala cara halal. Mereka menjual istrinya untuk memata-matai sesuatu hal. Kita tidak sampai begitu. Sebab kita tidak perlu membenarkan yang fasik, Kita menawarkan sesuatu yang benar. Gamblang dicari oleh orang. Si dahaga mencari air es. Kita punya air es. Kenapa kita mesti ngotot? Marah-marah memukul orang untuk mencari air, mendapat air es. Nanti mereka akan cari air es. Mereka akan dapat beli, akan datang membeli itu es. Jangan saudara memukul orang untuk menjual es. Islam adalah pendingin buat roh. Dan oh. rohnya manusia di dunia sekarang sedang gelisah. Panas. Dari terpakainya hawa nafsu. Tanpa rasio dan tanpa agama. Nafsunya sekarang panas. Panas-panasan. Seperti cacing di pasir yang panas. Ini orang-orang begini ini pasti mencari sesuatu penenang dan pendingin. Sekarang mereka salah asuh, salah kaprah, mencari obat penenang dan tidak bisa tenang semakin mereka gelisah mereka mencari whisky whisky tidak menenangkan sementara melupakan menghilangkan akal tetapi kalau itu akal pelan-pelan kembali lagi dia orang sumpah lagi cari lagi obat penenang suntik sana suntik sini wa akhiru da'wahum dia masuk got dan tidak tenang yang menenangkan mereka adalah aqidah yang menenangkan mereka bahwa mereka sudah mempunyai Tuhan yang melihat dia, memelihara dia, memberi nikmat kepadanya, rahmat dia, sifat-sifat Rahman dan Rahim. Ini akan tenang. Mereka akan datang ke situ. Camkanlah selalu bahwa si sakit akan mencari obat. Si dahaga akan mencari air. Si lapar akan mencari nasi. Saudara jangan kupu dan jangan memakai kekerasan. Dakwah harus dijalankan. Ini jangan ditutup pintunya. Kalau ini sudah ditutup, kemungkinan tersebarnya kebenaran tidak ada. Dan yang akan berkecamuk di dunia adalah kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara, kami berdakwah. Yang ke-11, kami berdakwah karena hal itu merupakan satu bukti atas kebenaran agama yang ditawarkan tanpa kekerasan. Tanpa tipuan, tanpa rayuan, dan tanpa kebohongan, kebohongan. Dan sekaligus merupakan sambutan terhadap seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat." Dan siapa yang siapa saja yang melihat mungkar diterjang orang, agama dibuang orang, lalu ia diam saja, maka yang merupakan syaitan yang bisu, syaitan yang keras. Bukanlah musibah Islam dewasa ini banyak dikarenakan mereka yang apabila dapurnya menyala kedudukannya tetap mereka tidak lagi memperdulikan Islam hancur atau lenyap sama sekali orang muslim seperti itu bukan saja rendah di mata Allah tetapi juga hati mereka telah dimatikan oleh Allah Muslim muslimin satu-satunya bukti kebenaran bahwa agama yang kita tawarkan ini adalah benar kami tidak boleh surut kami tidak boleh takut digertak orang. Kami tidak boleh kuncup diancam orang. Satu bukti bahwa kebenaran yang ada ini harus kita tawarkan. Kita harus berani maju ke depan. Agama kita tawarkan tanpa kekerasan. Satu menunjukkan satu kebenaran. Kalau orang memakai kekerasan, gertaan, ngotot, ini biasanya yang ditawarkan adalah barang yang tertipu tanpa rayuan, tanpa tipuan, dan tanpa suap-suapan. Kita tidak menyuruh orang masuk Islam dengan sepiring nasi atau sekarung beras. Kami mengatakan masuklah Islam dan mintalah rezekimu daripada Allah. Kami tidak masukkan orang Islam dengan janji bahwa dosanya akan tertebus di hari kiamat dia masuk surga. Sama sekali. I'mal li nafsik. Kamu harus kerja untuk dirimu. Lah dosaku bagaimana? Dosamu kamu tebus sendiri. Bagaimana kamu kita tebus? Kamu tebus dengan memohon ampun dan taubat. Tunjukkan kemenyesalanmu terhadap suatu dosa. Tunjukkan sumpah setiamu kepada Allah bahwa Anda tidak akan kerjakan lagi dosa itu. Maka dosa Anda sudah Anda tebus. Tidak perlu Yesus saudara sembelih atau saudara pak salib Cukup ini satu tebusan dosa bagi si muslim. Ini lebih praktis. Kita mengajak Islam, mengajak umat masuk Islam <coughs> dengan catatan-catatan sebagai sebagai tadi. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan Islam sama sekali. Dan karena kita dianggap mendiamkan mungkar berarti setan bisu. Sebab setan senang melihat mungkar. Salah seorang ahli filsuf dan sejarah sekaligus yaitu Ibnu Khaldun berkata dalam mukaddimahnya mendiamkan kejahatan adalah sesuatu adalah suatu kejahatan pun. Jadi kalau saudara melihat orang berbuat jahat lalu saudara diamkan, itu berarti saudara juga berserikat dengan orang yang jahat itu, bersekongkol dengan orang yang jahat itu. Jadi orang tidak boleh mendiamkan adanya muka berbicaralah dengan cara yang pantas, dengan sopan, Masalah akibatnya adalah di tangan Allah. Saudara-saudara, musibahnya umat Islam sekarang ini adalah sebagian ulama kalau melihat dapurnya sudah muruk, keadaannya cukup, kedudukannya sudah baik, dia sudah tidak menoleh lagi kepada Islam. Malah dia juga ikut melanjutkan apa-apa yang dikatakan mungkar atau duduk menyaksikan mungkarat. Seorang gadis dandan cukup rapi berdiri di atasnya khutbah atau dia qari'ah didengar oleh orang-orang yang mengerti bahwa ini haram. Orang-orang ini hanya menenggang perasaan golongan-golongan yang suka gitu-gituan. Orang-orang ini tidak akan mendapat kebaikan la dunia dunya wala akhirah. Quran harus dihormati. Quran harus dijauhkan dari mungkarat. Jangan membaca Quran dengan sekaligus menindakkan mungkar. Ini harus dikatakan, diketengahkan. Tapi masalahnya masalah kedudukan. Masalahnya masalah dapur dan sesuap nasi. Maka kita biarkanlah ini semua berjalan berkecamuk di mana-mana. Saudara-saudara, ini satu musibah. Mudah-mudahan orang-orang seperti begitu kian berkurang. Amin. Ayat yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi menolong yang lain, kalau yang lain itu dilihat dalam keadaan mungkar, ditolong. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantulah saudaramu mukmin. Baik dia dalam keadaan boleh maupun teraniaya maupun maulu Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita harus membela dia di dalam keadaan teraniaya, kami sudah mengerti dan pantas. Tapi bagaimana kami bisa membela orang yang menganiaya?" Rasulullah SAW menjawab, "Bantulah dia dengan mencegah dia, jangan sampai berbuat aniaya." unsurhu warda'hu anil jauhkan dia dari gelanggang penganiayaan kepada orang lain ini namanya membantu saudara kita muslim saudara-saudara membantu tolong menolong mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf ini sifat orang mukmin dan mencegah dari yang mungkar dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di samping itu mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah golongan yang diberi rahmat oleh Allah. Ulaika yarhamuhumullah. Mereka inilah yang akan dirahmati oleh Allah di dunia dengan hidup yang tenang, aman, makmur, subur dan di akhirat juga akan dirahmati dengan surganya di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi, lagi bahagia, lagi bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang ke-12. Kami berdakwah karena dakwah itu suatu yang mahal. Telah banyak mencatat sumbangan tenaga para nabi sejak Nabi Nuh, Ibrahim hingga mubaligh-mubaligh terakhir di atas bumi ini. Karenanya mereka tidak mau ketinggalan mengikuti rombongan manusia-manusia suci dan baik itu. Wa sadaqallahu al-azim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saudara-saudara, kami berdakwah karena kami tidak akan melepaskan ikatan batin di kalangan rombongan suci ahli tabligh dan dakwah ahli-ahli seruan kepada kebaikan dan pencegahan kepada kejahatan yaitu sejak Nabi Allah Ibrahim Nuh Ismail sampai akhir mubaligh di dunia ini barisan nabi-nabi berdakwah barisan wali dan ulama berdakwah dan mubaligh-mubaligh yang sekecil-kecilnya pun ini rombongan yang dimasukkan oleh Allah di dalam firman-Nya mereka inilah akan akan nanti dimasukkan atau dibangkitkan di hari kiamat bersama yang manusia-manusia yang telah diberi oleh Allah karunia manusia yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu nabi-nabi para siddiqin orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dan mereka itulah sebenarnya teman yang sebaik-baiknya. nah Ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak mau menggabungkan diri dengan mereka seperti ini? Di saat manusia sudah dibagi dua, saat manusia dikatakan oleh Allah pengikut setan dan pengikut Rahman, siapa yang ragu untuk mengikut Allah Subhanahu wa taala? Yang ke-12, yang ke-13. Kami berdakwah demi menepati janji yang telah kami berikan kepada Allah. Dan siapakah gerangan yang berani mengkhianati janji yang telah diberikan kepada pencipta langit dan bumi? Apa janji kita? Dengar Allah Subhanahu taala berfirman. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Fanabadhuhu wara'a واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون dan ingatlah ayuhai Muhammad dan akhirnya ingatlah ayuhai mukmin di mana saja anda berada ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab termasuk juga kita umat Muhammad SAW yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Di sini, dengar. Ini masalah. Kamu harus menerangkan isi kitab itu. Huruf per huruf, ayat per ayat. Terangkan isi kitab itu dengan jelas. Jangan melebihi, jangan mengurangi. Saudara bertabler, bukan berpropaganda. Saudara menyampaikan apa adanya, tidak mereka-reka kalimat-kalimat dengan dusta dan palsu. Sebagai biasanya orang tukang jual jamu. Tidak demikian. Saudara tablet artinya menyampaikan balil ma yang sampaikan yang telah diturunkan kepada jangan lebih dan jangan dikurangi. Masyarakat muslimin lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang ke belakang punggung mereka dan mereka menukarkan dengan harga yang sedikit amatlah buruk tukaran yang mereka terima itu. Ini surat Al-Imran. Saudara-saudara, wa id akhadallah, ingatlah waktu kami mengambil janji. Dari tiap manusia yang menerima kitab ini ada janji. Dengan kita umat Islam juga ada janji. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian balagh ma unzila ilaika min rabbik. Fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatak. Risalatak. Ayat ini jatuh kepada Nabi Muhammad tetapi efeknya mesti kita terima. Mesti kita, kita pikul. Mesti kita sesudah Nabi membawa pula obor tauhid di tengah alam yang peteng dedet ini. Di tengah manusia yang tidak tahu kebenaran ini. Kita mesti menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak maka putus mata rantai dakwah ini. Dan manusia akan pergi terus ke kufur tidak akan ada yang kembali ke Islam lagi. Ma'asyiral muslimin. Ke-14. Kami berdakwah agar tidak kehilangan pahala dan hasil yang besar. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhsinin. Dan mereka yang berpegang teguh dengan Alkitab, Taurat serta mendirikan salat akan diberi pahala karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini asbab nuzulnya kepada Bani Israel yang diberi Taurat. Dan yang melepaskan Taurat itu di balik punggung mereka. Kita jangan sampai menjadi seperti begitu. Ke-14. Kami berdakwah karena kami ingin mendapatkan cahaya dan pengertian. Apakah gerangan gerangan arti hidup yang tidak ada cahayanya? Khususnya di zaman kita, di mana dunia sudah ditutup oleh kegelapan jahiliyah. Jadi orang yang dakwah ini akan mendapat sirah, akan mendapat pengertian, akan mendapat cahaya daripada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wama ana minal musyrikin. Katakanlah ayu Muhammad, ini adalah jalan agamaku. Aku akan eh, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak orang-orang yang mengikuti aku wa manittaba'ani mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik karena itu saudara-saudara kami berdakwah. Dan tunggu sambungannya pada majelis berikut ini. Kemudian disitulah penutupnya. Masyarakat muslimin, sebagian dari kita belum bisa menangkap sampai di mana pentingnya dakwah di tengah-tengah zaman seperti sekarang. Kecuali kalau orang itu sudah mengerti bahwa golongan lain itu berdakwah tetapi berpropaganda. Saudara jangan kira bahwa orang-orang Kristen tidak mempunyai penginjil-penginjil yang bekerja keras untuk mengkristenkan saudara dan saudara punya adik-adik. Jangan dikira orang-orang yang menerima agama Masehi tidak bergerak. Mereka bekerja keras dengan bondo yang mereka kumpulkan dari seluruh segi dunia. Mereka mempunyai 140 organisasi lebih dan sudah bersatu dalam satu dewan gereja di Indonesia. Kita perlu juga mengerti hal itu. Nanti kalau kita sudah paham betul sampai di mana aktivitas lawan, maka kita tidak akan diam. Kita juga akan berdakwah. Dan ini yang dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau masalahnya cuma sana berdakwah, kita berdakwah, maka kita akan menang. Apa sebab? Sebab kita mempunyai sesuatu yang gamblang, kalau sama-sama jam diajukan di pasar, orang mengatakan ini jam Rolex. Sudah dia tutup mata, orang mencari itu jam. Sudah beken, sudah terkenal, dan sudah jelas. Ad-din adalah Islam. Inna dina inda Allah Islam. Memang karena agama ini dimaukan oleh Allah untuk seluruh manusia. Zaman berzaman, abad berabad, generasi demi generasi karena itu tangan manusia tidak disampaikan ke situ diputus semua tangan yang akan ngorek-ngorek Al-Quran untuk menambah atau mengurangi sebagaimana mereka berbuat kepada Taurat akan gagal dan begitulah sudah dicoba oleh kaum Yahudi dan antek-antek mereka karena itu mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada malam ini akan meresap di dalam hati dan mendorong kita, menggugah kita untuk sama-sama mengerjakan tugas suci dan misi suci ini yaitu dakwah. Saudara-saudara, barangkali uh, kalau tidak ada uh, pertanyaan, maka saya harap angket sudah terjawab. Uh, Mudah-mudahan uh, angket sudah terjawab dan saya harap pada panitia untuk menyusun rapi jumlah jawaban-jawaban itu pada majelis yang akan datang yaitu malam kemis dan itu majelis juga merupakan penutup pengajian tahun ini insyaallah marilah kita sebelum kita berpisah bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk kemenangan umat Islam sedunia untuk memelihara tanah air umat Islam hak-hak milik umat Islam daripada ancaman kaum yang jahil dan orang-orang kafir. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk urusan-urusan umat Islam supaya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Fatihah. الطف بنا فيما تجري به المقادير ويسر لنا كل عسير واحفظنا يا الله من الاعداء والشرور واحفظ الاسلام واهله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا كرمنا بأننا اكترمنا وأننا أشرفنا أشرفنا علينا لكل حوبة ومولودينا